Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 permasalahan qadar wa qadar tentang takdir Allah Subhanahu wa Demikian juga tentang kenabian Nabi Muhammad SAW Demikian juga tentang syafaat Demikian juga tentang permasalahan Al-Quran adalah Alhamdulillah Al-Quran dan ucapan Allah SWT Demikian juga tidak boleh untuk kita menentukan seseorang bahwa itu mesti masuk ke dalam surga kecuali dengan dalil. Demikian juga menentukan seseorang mesti masuk dalam neraka kecuali dengan dalil. Dan berharap orang-orang yang baik dari kaum muslimin untuk Allah SWT mengampuni mereka demikian juga memasukkan mereka ke dalam surga di beberapa akidah yang beliau sebutkan di dalam buku ini. Dan terakhir disebutkan oleh beliau yang di situ dikritik oleh para ulama bahwa iman itu ucapan dan pembenaran dalam hati saja. Ini ikrar bilisan mengucapkan dengan lisan, batas dik bil jalan. Membenarkan dengan hati. Maka disebutkan para ulama hal ini adalah definisi yang kurang karena ada di situ tambahan yang penting yaitu wal amalu bil arkan beramal dengan arkan dengan anggota badan atau al-jawari yang di badan kita jadi bukan sekedar mengucapkan syahadat demikian juga meyakini tapi butuh juga di situ beramal ya demikian Demikian juga beliau mengatakan bahwa seorang itu tidaklah keluar dari iman kecuali dengan menolak syariat. Maka seperti ini juga kurang tepat karena di situ ada hal-hal yang mengeluarkan seorang dari keislaman selain dari ini. Selain dari dia itu menolak syariat. Bisa juga dia itu keluar dari Islam dengan sujud dengan patung. Sujud kepada patung atau mungkin menolak berubah dengan mengejek syariat Demikian juga melakukan tawasul. Dia tidak menolak syariat tapi dia melakukan tawasul yang diharamkan. Seperti orang-orang musyrik tawasul dengan patung-patung. Ini suatu yang berbahaya. Nah, itu telah lewat pembahasannya. Sekarang masih kita dalam bahasan <clears throat> wal iman wal iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan. Kemudian beliau mengatakan wa jami'u ma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asyari wal bayan kulluhu hakun. Lawat seperti ini mudah insya Allah bagi kita untuk menerimanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa jami' masalah Rasulullah dan semua yang benar sahih ya dipelajari dari ilmu hadis secara sahih dari sahih itu lima ya, Ini sudah diketahui. Ya, sebuah dalam baikunia awal sahih wa matasal isnadu wa lam yashud au yufal. Yarwihi adlun dhabitun an misri muqtamadun fi dhabtihi wa nafrihi Lima. Yang pertama di sahih didahulukan dalam pembahasan ilmu muslah hadis itu hadis sahih karena tujuan kita belajar hadis adalah untuk beramal. Ya. Jadi tujuan kita untuk mengetahui hadis itu sahih dari Rasulullah, benar dari Nabi saw alaihi mengucapkannya kita amalkan. Oleh karena itu hadis sahih didahulukan daripada hadis hasan atau hadis dhaif atau hadis mur, mursal dan sebagainya. Karena tujuan kita belajar itu untuk beramal. Kita mempelajari ilmu hadis itu untuk mengetahui di sini ada sahih dari Nabi SAW kemudian kita amalkan. Oleh karena itu didahulukan dari sahih. Dan syaratnya itu adalah bersambung. Wahwa matasol, itasol, mutasil bersambung sanadnya. Kalau kita contohkan lebih mudah ya A B C D E dari Nabi bersambung A dari B, B dari C, dari gurunya, dari gurunya sampai Nabi. Itu syarat pertama bersambung. Di sana duhu alam yasud tidak syat, tidak nyeleneh. Umpamanya ada seorang ulama punya murid yang banyak umpamanya. ya bin Said Al Ansori. Meriwayatkan hadis ini malam-malam lebih niat, sungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Muridnya banyak. Kemudian ada satu orang yang dia itu menyelisih teman-temannya, bernama Syad, maka tidak dikatakan sahih. Jeleneh. Aneh dengan mencontohkan dan menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud itu. Tapi Syekh Albani belum mencontohkan hadis tersebut. Jadi tidak nyeleneh. <clears throat> Atau yu'al tidak berpenyakit. Hadisnya bukan hadis yang berpenyakit. Yaitu diketahui dengan penelitian hadis berpenyakit berpenyakit. Yang mengetahui orang-orang khusus dari para ulama. Seperti pernah sering dicontohkan bapaknya Riwayatnya Husain dari Imam Azuri. Husaim sikoh. Azuri Imam. Tetapi riwayatnya Husain dari Zuri lemah. Kenapa? Disebutkan alasannya waktu itu dia belum sempat menghafal apa yang dia tulis dari dari Imam Azuri. Ketika di jalan, kemudian catatannya terkena angin sehingga terbang. Nah seperti ini berarti berpenyakit. Ya, demikian juga umpamanya Ma'mar bin Rashid dia orang Irak, orang Basra. Belajar ke Yaman. Sudah mempunyai ilmu. Dianggap sebagai ulama. Akhirnya supaya dia tidak pulang ke kampung halamannya orang-orang Yaman, bagaimana supaya tidak pergi ke kampung halamannya? Ini orang orang punya ilmu ini dimuliakan. Bagaimana caranya? Dinikahkan dengan orang situ. Maka akhirnya dia menikah dengan perempuan Yaman ya. Akhirnya apa? Dia tinggal di Yaman. Ya ini demikian keadaan orang yang mempunyai orang-orang yang dia muliakan lalu ilmi. Bagaimana supaya dia itu kerasan di tempat itu? Biar dia tidak pulang ke kampung halamannya tempat yang dia cintai kan? Dah nikahkan saja dengan perempuan. Akhirnya dia menikah di situ. Muammar bin Rashid Al Basri. Kemudian dia pulang kampung, pulang kampung, pulang ke Basrah negeri kampung halamannya. Ya, tidak sempat membawa buku-buku yang dia miliki kan itu karena dia juga bersadar dengan catatannya akhirnya dia pulang kampung di negerinya orang tahu oh, ini ini si Kesara sudah menjadi seorang ulama itu akhirnya ketika dia pulang orang-orang di kampung halaman memuliakan dia juga suruh menyampaikan muhadharah suruh menyampaikan hadis sampaikan hadis dia mau menolak tidak bisa akhirnya dia menyampaikan hadis tapi apa tapi dia lupa membawa bukunya dia sampaikan apa yang di di pikirannya kan itu belum sempat mempersiapkan pemaya langsung pemaya apalagi mungkin lagi dalam keadaan letih atau payah karena perjalanan akhirnya dia sampaikan apa adanya banyak salahnya ya maka para ulama mengatai oh riwayat dia Ma'mar ini ketika di Basra lemah kenapa tadi kisahnya seperti itu nah, ini namanya hadis mu'al penyakit hal-hal yang tersembunyi seperti ini diketahui oleh para ulama dan contohnya sangat sangat banyak sekali ini syaratnya hadis sahih berarti juga tidak boleh berpenyakit. kita mau cerita seperti ini banyak ya. Kemudian juga <clears throat> Yarwi adlun yang meriwayatkan orang yang adil, orang yang baik. Saya yang keempat hadis sahih yang meriwayatkan orang yang baik, bukan orang pemabuk. Ada namanya ulama, sering kita ulang-ulang kalau kita belajar ilmu sekolah yaitu siapa? Sulaiman bin Dawud Asyadakuni. Hafid menghafal hadis, masya Allah. Bukan sekedar ungkapan biasa, tapi hufa termasuk hufa Tapi dia ter, tergoda dengan minuman keras. Mutminul khamr. Ya, sudah, ya ini ahli minuman keras. Tidak bisa berpisah dia dengan minuman keras. Akhirnya dia dilemahkan para ulama oleh Imam Bukhari. Bahkan dikatakan orang yang paling lemah. Padahal apalagi yang kuat. Ya, tapi karena dia itu memabuk, akhirnya tidak terima hadisnya. Jadi sarannya orangnya harus adil, orang yang baik. Bagaimanapun seseorang, umpamanya penghafal Quran, atau penghafal hadis, punya ilmu. Tapi kalau akhlaknya jelek, orang tidak mau menerima. Ya, atau pembohong umpamanya. Maka dia tidak diterima. Oleh karena itu seorang yang membawa agama dan dia dalam keadaan adil, dalam keadaan ya bertakwa kepada Allah Subhanahu Bukan berarti dia tidak jatuh pada dosa, Mesti orang jatuh pada dosa, tapi tidak apa? Tidak terus menerus melakukan kemaksiatan tersebut. Demikian juga tidak menampakkan kemaksiatan tersebut, berusaha ya mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi harus adatnya adil. Kemudian tauhid juga balannya kuat. Nah itu. Kalau amalannya biasa-biasa masuk dalam hadis Hasan dan itu diterima juga. Jadi disebutkan oleh Imam Matuhawi di sini wajami masoha dan semua yang dia itu Soh, soha, benar-benar sohi, benar-benar datang. An Rasulillah dari Nabi SAW dari Rasulullah SAW, ya, minasyar wal bayan dari syariat dan penjelasan, <clears throat> ya. kulo hakun semuanya adalah benar. Kita harus meyakini. Ini akidah kita. Kalau itu sahih dari Nabi SAW, bahkan sampai disebutkan ya oleh Imam ad ketika beliau mendapati suatu sanat yang itu seperti emas. Coba kalau kita lihat di Muwatta Imam Malik itu. Berapa banyak di situ beliau mengatakan Imam Malik ya An Nafi' an Ibnu Umar di bukunya Muwatta itu. Ada bukunya di sini kan. Itu beliau banyak menyebutkan dari Nafi' gurunya, seorang tabi'in. Ya, karena Imam Malik itu atba'u tabi'in dari Nafi, dari Ibn Umar, dari sahabat bin Umar, dari Nabi. Maka seperti ini pantas untuk benar bersumpah seorang. Aku bersumpah, Nabi mengatakan. Kenapa? Karena urutan yang menyampaikan hadis itu, menyampaikan kabar itu dari orang benar-benar terpercaya. Imam Malik, malah kita lihat di bukunya langsung beliau menyebutkan hadis, beliau mengatakan dari Nafi, tabiin, sikoh, budaknya Ibn Umar, maulah. Dari Ibn Umar, Ibn Umar sahabat, tidak mungkin kemudian dia lemah, tidak mungkin. Karena itu Al-Quran menyebutkan, ya, dan para sahabat adalah adil saya baik. Jadi cuma satu rantai saja yaitu siapa nafik dan itu orang itu percaya. Imam Malik menuliskan di bukunya. Oleh karena itu yakin ini benar Nabi mengucapkan. Benar-benar aku bersumpah Nabi mengucapkan. Ya, demikian juga dalam Sahih Bukhari umpamanya disebutkan oleh para ulama Imam Iman, Imam Daruqutni tidak mengkritiknya, Bu Mas'ud Ad-Dimaski tidak mengkritiknya. Imam Daruqutni tidak masukkan dalam bukunya beliau Tatabuk Wa'il Ilzamat Bapaknya. Kita terima. Semua yang sahih dari Nabi SAW. alaihi maka kita menerimanya. Ya demikian. Itu akidah kita. Adapun pembagian hadis itu ada yang ahad, ada yang mutawatir, itu adalah pembagian yang batil, yang tidak boleh. Dan nah, inilah yang mau dibahas. Itu mereka membagi-bagi bahwa ya kalau hadisnya itu hadis ahad dan bukan bukan mutawatir, maka tidak boleh dijadikan pedoman hidup di dalam akidah. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Beliau sudah menyebutkan tadi di dalam akidah ini tadi yang kita berpegang juga bahwa kalau itu sahih, ya, maka itu kita lakukan. Sama saja di itu mutawatir atau tidak. Apa itu mutawatir? Mereka menyebutkan yang bisa ditulis. Jadi mereka orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Demikian juga Rafidah itu membagi hadis jadi dua, mutawatir dan ahad. Kalau kita sudah tahu mutawatir, tahu yang ahad. Ya. Mutawatir yaitu apa? Yang dia itu diriwayatkan oleh 40 orang lebih dari sahabat. Dan tidak mungkin dusta. Tidak mungkin semang, sepakat 40 orang itu berdusta. Ini untuk mempermudah pemahaman. Nah, itu baru mutawatir. Kalau kemudian hadis harus mutawatir, ya, kemudian baru diterima dalam hal akidah ya tinggal sedikit yang jadikan akidah kan itu. Dan ini adalah pembagian yang batil. Ahad itu apa? Ahad itu berarti kebalikannya. Kalau dia itu di bawah 40 maka itu ahad. Nah seperti ini bagi mereka orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya itu itu tidak bisa dijadikan di dalam akidah. Ya. Maka ini adalah pendapat yang batil. Kalau hadis itu sahih, selama itu adalah sahih, walaupun satu saja yang meriwayatkan. Berarti hadis inamal amalu biniat itu hadis gharib asing. Tapi itu adalah hadis yang masya Allah. Imam Bukhari mendahulukan di sahihnya. Demikian juga Imam Nawawi di Arba'in Nawawi, di Riyadhus Shalihin, di Umdatul Hakam, Nur Qudamah Al-Maqdisi dan lama yang lain. Walaupun gharib tapi sahih. Ya, kita harus melaksanakan. Ya gitu. Dan hadis ah-, ahad ini itu yang selain tadi mutawatir itu bisa gorib ya belajar istilah itu setelah hadis ada juga yang aziz hadis aziz ada mustafid ada masyhur dan sebagainya itu dibawa oleh mereka dan itu semua ya kalau itu sahih tidak ada pembagian itu ahad dan mutawatir kita harus menerima harus melaksanakan ya harus kita berkeyakinan dengannya demikian juga tentang masalah adab kubur dan sebagainya hadis-hadis yang menurut mereka atau dari ya, Kita harus meyakini. Ya demikian. <clears throat> Ini yang mau dibahas dalam pembahasan ini. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Abil Is tentang al-iman, definisi iman tadi, tentang ucapan ana mu'min Allah, Boleh enggak kita mengatakan aku beriman atau ana muslimun, aku muslim Insya Allah, Boleh enggak kita mengatakan kalimat tersebut? Ya, sekolah beliau di <clears throat> syarah eh, terhadap akidah tauhid ini pembahasan yang kita perlu membahasnya di halaman 538. <clears throat> Bagaimana? Apa kita mengatakan aku beriman insya Allah? Boleh atau tidak ini mengucap seperti ini? Maka disebut oleh beliau <clears throat> Allah Rabbana Masalah tulis istisna bil iman. Masalah istisna. Ini mengatakan insya Allah. Istisna dia artinya pengecualian. <clears throat> Wa huwa seorang mengatakan ana insya Allah, Aku beriman insya Allah. Maka di sini wana sufi ala salah satu akwal. Di situ ada tiga pendapat. yang bisa ditulis kalimat aku beriman insya Allah. Ada tiga pendapat. Dorfan ada dua ada dua pojok saling berbenturan. Yang satu bilang wajib, satu bilang haram. Wawasat dan tengah. Kira-kira hal seperti ini bagaimana? Ya, mesti biasanya yang tengah itu yang, yang benar. Dengan dalil-dalil yang ada. Ya, yang benar adalah yang tengah. Tidak mengatakan haram, tidak mengatakan wajib. Ya, demikian. Sebagaimana juga tentang masalah pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Maka di sini yang benar di tengah. Orang yang melakukan kemaksiatan berzina dia mukmin, mukmin nafsul iman. Dia mukmin tapi imannya berkurang. Bukan seperti pendapat Khawarij kafir. Tidak juga seperti Murji'ah. Apapun dia lakukan, pokoknya sudah bersadat, ya muslim. Sama imannya seperti Jibril Mikail. Ya. Demikian juga masalah-masalah yang lain, masalah takdir, ya demikian. Ini pembahasan yang lewat. Kesimpulannya adalah yang mengatakan wajib mereka beralasan ya <clears throat> yang mengatakan wajib bilang aku mukmin insya Allah. Dia beralasan bahwa apa? <clears throat> bahwa kita nggak tahu kita ini matinya itu muslim muslim atau tidak. Ya kita ini nanti meninggalnya itu apakah masih muslim atau tidak. Sehingga ketika ditanya kamu kamu muslim nggak? Aku muslim insya Allah. Nah, gitu. Ini alasan pertama. Yang ada tulis yang pertama yang mengatakan wajib, alasannya apa? Kita tidak tahu matinya bagaimana. Ya benar seperti itu. Tapi kalau kemudian dibawa pada mana itu ya salah. Kemudian juga <clears throat> dia mengatakan aku beriman insya Allah itu ya seperti uh, apa yang uh, eh, yani Allah sebutkan dalam Al-Qur'an La tadkhulun al haram insya Allah, amin. Kalian akan masuk ke, Masjidil Haram, insya Allah amin dalam keadaan aman, insya Allah. Ya seperti ini. Jadi ini walaupun benar-benar aman menurut mereka ya. Demikian juga akan masuk Masjidil Haram, tapi itu mengatakan insya Allah. Nah, alasan mereka. Ya, itu nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, yang kebalikannya. Kalau yang tadi wajib bilang insya Allah, insya Allah. Sampai-sampai pakai baju dia bilang, ada tahu buat insya Allah. Ketika pakai baju itu dia memegang bajunya, ini baju insya Allah sampai gitu. Ya, dia beranggapan ketika ditanya, apa kamu ragu-ragu ini baju? Dia bilang, nah aku tahu ini baju. Lakin idha insya Allah gayu ghairuhu. Tapi kalau orang kendaki Allah bisa rubah. Ini menjadi bukan baju. Nah, ini orang yang masuk dalam syak, syak dan syak. Ya gitu. Sehingga ya di sini mereka mengatakan apa? Wajib Insya Allah. Sampai berlebihan dalam hal tadi. Benar-benar dia memakai baju, dia bilang, ya ini aku pakai baju, insya Allah. Ya, sampai dalam kandang Kemudian jenis yang kedua, kelompok yang kedua, yang dia itu amma mani harimu mengharamkan bilang anak mukmin insya Allah. Dia mengatakan fakulun manja ja'ala iman sya'an wahidan. Ini mereka yang menjadikan apa? Iman ini satu, orang-orang Murji'ah. Pokoknya kalau sudah bilang syahadat dan yakin dengan hati, mukmin apapun keadaannya. Sehingga dia mengharamkan mengatakan anak mumin insya Allah. Dengan alasan apa? Karena itu menimbulkan syaka ya, syaka syakakah, keraguan. Jadi orang yang mengatakan mengharamkan bilang aku beriman insya Allah mengatakan itu menunjukkan keraguan. Sehingga sehingga tidak boleh bilang insya Allah ya harus bilang aku beriman itu tidak perlu ada tambahan insya Allah kalau bagi mereka kan mudah kalau sudah bersahadat sudah bersahadat Meyakini dengan hati, sudah apapun kemaksiatan dia lakukan, tidak masalah. Kan gitu. Apalagi tadi disebutkan juga oleh menurut yakni Imam atau tahawi <clears throat> wal mu'minu fi asrihi sa'uf. Orang beriman itu beriman wahid wa ahluhu fi, fi sama sama. Iman itu satu dan pemiliknya itu di dalam asalnya sama. Nah, sehingga apa? Kalau bilang aku beriman insya Allah tidak boleh haram, berarti kamu ragu-ragu. Kan itu. Karena bagi mereka mudah. Beriman itu cukup mengucapkan syahadat dan meyakini dalam hati. Amalan tidak terlalu berpengaruh. Ya itu. Jadi ada dua kelompok. Satu mengatakan tadi pasti bilang insya Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu matinya bagaimana. Sampai baju yang dia pakai ini, ini baju insya Allah sampai ragu-ragunya. Kemudian yang mengatakan haram tadi, alasannya apa? Alasannya kalau kamu bilang aku beriman insya Allah, berarti ragu-ragu. Tidak boleh. Ini dua kelompok yang saling ya berbenturan. Dan yang benar adalah wa amma man jawi istisna wa tarkuhu fahum asadu bidalil minal fariqaini. Adapun yang perbolehkan mengatakan aku beriman insya Allah boleh. Batarku boleh juga tidak mengatakan insya Allah. Maka lebih berbahagia terhadap dalil dari, dari, dari dua kelompok itu. Ini lebih benar, ya. Ini yang mengatakan boleh-boleh saja lebih benar. Ya demikian. <clears throat> Lalu bagaimana seperti mamanya ya ayat dalam Al-Quran tadi ratatulunal Masjidil Haram insyaallah aminin. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah. Kalau Allah kehendaki. Insyaallah itu artinya kalau Allah kehendaki, jika Allah menghendakinya. Aminin kalau benar aman. Maka ini adalah apa? Ini adalah tahqiq. Ya namanya tahqiqon. Ini benar-benar dia meyakini ya bahwa uh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya demikian. <clears throat> Kemudian juga seperti orang yang dia itu apa? Kalau dia bersumpah, demi Allah. Wallahi demi Allah aku tidak akan ya seperti ini Bapak ya. eh, dia mengatakan Demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumah dia. Insya Allah. Nah, kalimat seperti itu. Demi Allah, aku tidak akan masuk kepada rumah orang tersebut. Insya Allah. Kemudian kalau dia masuk ke rumah tersebut, maka dia tidak ber, tidak perlu untuk membayar kafaroh, ya, yakni e, melanggar sumpahnya. Ya demikian. Jadi kalau orang mengatakan insya Allah, maka dia tidak perlu membayar kafaroh. Karena orang kalau dia sudah bersumpah demi Allah, Aku tidak akan berbicara dengan dia. Kemudian dia berbicara dengan hal tersebut, maka dia harus membayar kafarah denda. Untuk kemudian puasa tiga hari atau memberi makan orang sepuluh, ya sepuluh orang miskin. Ya demikian. Kalau dia bilang insya Allah, maka dia tidak apa? Tidak membayar kafarah atau denda, denda tersebut. <clears throat> ya demikian. <clears throat> Jadi seperti eh, ayat dalam surah Al-Fat ayat yang ke-27, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Sungguh ya engkau akan masuk ke Masjidil Haram insya Allah, Aminin. Kalau Allah kehendaki dalam keadaan aman. Dan benar Nabi SAW masuk ke Masjidil Haram di Fatku Mekah. Ya. Lalu bagaimana insya Allah di sini? Itu adalah tahqiqon. Ya. Tahqiqon adalah seperti tadi. Tahqiqon dukul. Ini benar-benar dia akan masuk. Jadi kalimat insya Allah di sini adalah seperti orang yang tadi. Bima azima ala alahu la mahalah. Orang yang dia itu mesti akan masuk ke tempat tersebut. Tidak bisa tidak. Ya. Maka ketika dia mengucapkan kalimat Allah, ya, itu adalah memang benar-benar terjadi. Ya, demikian. bukan karena dia itu syak, ragu-ragu tidak. Tapi benar-benar dia itu akan memasukinya. Oleh karena itu disebutkan di Ibnu Taimiyah ketika waktu itu orang-orang barbar ya kaum ya orang-orang yang dia itu dari Cenghis Khan itu orang-orang Kongo ya, Mongolia ketika menyerang waktu itu Baghdad sampai disebutkan dibunuh di situ kaum muslimin sampai darah itu ditumpahkan sampai sungai itu penuh dengan darah demikian juga hitam juga ada buku-buku dibuang ke sungai ini dari Irak dihancurkan oleh orang-orang Mongol ini ya sampai kemudian juga menuju mau ke eh, Suriah Syam maka waktu itu Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari dari penjara oleh pemimpin waktu itu dan beliau e, memimpin pasukan ketika berperang. Beliau mengatakan, ya insya Allah kita tidak akan dikalahkan. Kalimat beliau, beliau ini insya Allah adalah apa? Tahkikon, benar-benar yakin. Bukan taklikon yang tadi me, e, mengatakan insya Allah ya ini mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi dalam artian e, seorang mengucapkan insya Allah kalau Allah kendaki tadi. Tapi beliau yakin Kalimat insya Allah ini tahqiqan, benar-benar. Karena apa? Karena Nabi menyebutkan tidak mungkin semua negeri kaum muslimin akan dikalahkan oleh musuh. Jadi beliau mengatakan kita tidak akan dikalahkan. Insya Allah di sini adalah apa? Tahqiqan tadi. Ya benar-benar terjadi. Bukan taklikon ini e, semua memang dengan kehendak Allah SWT tapi bukan seperti masuk bab di insya Allah tadi yang Allah kehendaki. Ya demikian. Jadi beliau mengucapkan itu karena beliau yakin dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak mungkin semua negeri kaum muslimin dikalahkan, karena waktu itu sudah dikalahkan semua. Ya tinggal Syam. Sehingga beliau waktu itu mengatakan dengan yakin kita tidak akan dikalahkan. Ya demikian. Kemudian disuruh untuk mengatakan insya Allah. Beliau mengatakan insya Allah. Asal dia tidak mengatakan insya Allah. Kemudian beliau mengatakan insya Allah tapi apa? Insya Allah dia itu tahkikon. Benar-benar terjadi. Ya bukan tahlikon Ya dengan menyandarkan dan kandang Allah SWT. Demikian mereka menyebutkan. Jadi bagaimana permasalahan seorang mengatakan aku beriman insya Allah tadi sudah disebutkan. Ya, yang benar adalah apa? Boleh-boleh saja. Sebagian mengatakan ya wajib dan itu adalah salah. Mereka mengatakan wajib tadi dengan alasan kita tidak tahu bagaimana meninggalnya kita. Ya, maka seperti ini tadi sudah kita sebutkan. Demikian juga tidak juga mengatakan haram. Tidak boleh mengatakan aku beriman, insya Allah. Tidak boleh bilang insya Allah. Karena kalau kamu bilang insya Allah maka berarti kamu dalam keadaan ragu. Ini juga salah. Yang benar adalah tadi. Boleh mengatakan yaitu apa? E, insya Allah tidak boleh mengatakan ya tidak mengatakan insya Allah. Kalau kemudian yang dimaksudkan adalah Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. semuanya orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka itu dalam keadaan bergetar. Maka seperti ini boleh boleh saja kita mengatakan insya Allah. Karena kita nggak tahu benar-benar nggak kita ini dalam keadaan sifat seperti ini. Sesungguhnya orang beriman apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, hati dia itu bergetar. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kita pantas mengatakan insya Allah. Aku beriman insya Allah kalau maksudnya iman seperti ini. Ya demikian. Demikian juga innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa semalam tsumma lam yartabu fajahadu bi Amwalim wa anfusihim fi Sesungguhnya orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Nah, seperti ini anak mukmin insya Allah. Karena kita nggak tahu benar-benar nggak seperti ini sifatnya. Kan demikian. Tapi kalau kemudian <clears throat> dalam keadaan aku ragu juga tidak, ya kamu beriman, kamu mukmin atau tidak? Kemudian mengatakan aku beriman insya Allah anak ragu-ragu. Ini juga tidak boleh. Jadi didudukan di tempatnya masing-masing. Ya, demikian. Ini kalimat aku beriman insya Allah. Kesimpulannya bagaimana? Tadi. Kalau yang dimaksudkan adalah berimannya ya inilah salah soleh demikian. Ketika kemudian disebutkan ayat tersebut, dia mengatakan aku beriman insya Allah kalau Allah kehendaki. Tapi kalau kan kemudian dalam keadaan sesuatu yang dia itu pasti, ya tidak mengatakan insya Allah. Ya aku beriman itu aja. Kamu main nggak? Iya aku beriman. Ya demikian. Ya demikian. Kemudian kita membahas tadi <clears throat> wa jami' ma Rasulillah semua yang sahih dari Rasulullah alaihi wasallam maka kita beriman padanya. semoga oleh Imam Al Imam Ibn Abil Is rahimahullah taala <clears throat> Yusiru Syekh yakni mengisyaratkan Syekh yaitu Imam Tahawi rahimahullah taala bidzalika demikian itu ila rad untuk membantah alal jahmiyah kepada kelompok jahmiyah. Ini kalimat semua yang benar dari Rasul SAW kita harus beriman. Maka seperti ini adalah bantahan bantahan untuk orang-orang jahmiyah. Wal mu'atilah wal mu'tasilah wal rafidah. Definisi ini bisa dilihat di Lumatul Itiqad oleh Syekh Utsaimin. Bukan di sini halaman 162. Dan itu sering kita ulang-ulang. Ini terkumpul di buku ini di akhir yang bahasa Ramadan Tikar. Ini banyak bukunya bisa dilihat di situ. Beliau menyebutkan di akhir itu definisi tentang Jahmiyah banyak sekali. Beliau sebutkan keterangan yang bagus. Al Jahmiyah nisbatun ila Jamin Sofwan. Kita dengar Jahmiyah, Jahmiyah itu nisbah kepada orang namanya Jaham bin Sofwan. Alladzi qatalahu Salim jadi dibunuh oleh Salim yaitu atau Salim bin Ahwas tahun 121 Hijriah. Nah, ini dibahas tentang sanatnya setelah lewat pembahasan. Dia ini apa menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ya itu. Ini ringkasan saja. Mu'tilah itu yang menolak yaitu taktil menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ini pendapatnya Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah Subhanahu Wal Mu'tazilah itu juga disebut oleh Syaikh Utsaimin, Mu'tazilah itu adalah pengikut Wasil bin Atok. Kenapa dijuluki Mu'tazilah? Alladzi itasala majlis Hasan Al-Basri yang dia itu menyendiri, nyempal ya dari masjidnya Hasan Al-Basri di Basrah, di Irak. Hasan Al-Basri tapi ini punya murid. Di antara muridnya ada murid yang jelek ini, namanya Wasil bin Atok. ini tentang permasalahan pelaku dosa besar. Bagaimana Hasan Basri belum dapat pelaku dosa besar ini mukmin. Mukmin yang imannya kurang kan demikian. Ini nggak nggak setuju Wasil bin ini. Akhirnya dia menyendiri, memisah, ya nyempal. Akhirnya juluki Mu'tazilah dari Itazal. Mengalami usilah menyendiri. Dia cari tiang ada di masjid situ, kemudian dia berpendapat bahwa orang ini ya ada di neraka. Nanti kalau di akhirat di neraka. Tetapi kalau di dunia dia itu mansilah baina lain. Tidak mukmin, tidak kafir. Pokoknya di tengah-tengah. Nah, Bingung gitu. Jadi orang yang mabuk atau bersina berarti dia tidak mukmin, tidak kafir. Lalu apa? Ya, pokoknya gitu. Tapi kalau mati dia kafir. Seperti pendapat waris. Ini Mu'tazilah. ini Mu'tazilah dari kalimat I'tazilah tadi. Dia ya, memisah dari gurunya. Ya, dari tabi'in yang mulia. Ini juluki Mu'tazilah, nyembal. Yang nyeleneh-nyeleneh yang seperti ini ya sudah ada sesat ya. Ada pengikutnya juga ini namanya kesesatan itu walaupun bagaimana ada, ada pengikutnya juga. Ini Mu'tazilah. Wa Rafidhah. ada Syekh Utsaimin. Rafidhah itu dijuluki Rafidhah. nanti <clears throat> yang dulu nabi Ali bait. Berlebihan gulu, gulu berlebihan terhadap Ali bait. Kenapa dijuluki Rafidhah? Wasamu Rafidah dijuluki Saya mengatakan mereka diberi nama Rafidah karena eh, Samu Rafidah dijuluki Rafidah Lianahum Rafatu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti apa ini? E, cucu dari cucunya Nabi. Ya, itu Zaid bin Ali yang kemudian dikenal dengan Zaidiyah. Ya, masih muslim insya Allah. Yang di yang ada di Yaman banyak Zaidiyah. Nah, ini Rafidah ini dia ini apa? Rafadu menolak terusir dia rafatu Zaid dia menolak Zaid bin Ali <clears throat> termasuk al bait ya cucunya dari Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika waktu itu dia yang mereka ini selalu an Abi Bakar wa Umar mereka orang-orang Rafidah ini kelompok ini dulu bertanya kepada Zaid bin Ali cucu dari cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam al bait tentang apa? Tentang Abu Bakar dan Umar. Bagaimana keduanya? Fatarahama alaihima mengucapkan rahimahumullah. Rahimah memberikan rahmat. Ya, mereka enggak terima. Zaid, al, Zaid bin Ali ini yang al Bait ini ditanya tentang Abu Bakar dan Umar malah memuji. Akhirnya mereka tidak menerima. Maka urfudu, pergilah kalian. Ya, menolak sehingga dijuluki suluki Rafidhah itu. Ya, kafir. Itulah yang mengusir Ahlu Sunnah di sana di Yaman. Nah ini. Mereka ini orang-orang Rafidah, Jamiah, Mu'tazilah, Mu'tazilah, Al-Qailina Nabi anal akbar kisman. Sungguhnya khabar itu ada dua. Mutawatir wa ahad. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Ya, mutawatir dan ahad. Ya, demikian. Mereka menolak seperti itu. Pembagian ini, ini adalah bagian yang batil. Ya, bagian yang batil. Sehingga apa? Tertolak. Semua yang sahih. Sedang tadi kita sebutkan saat tadi sahih. Selama itu adalah sahih datang dari Nabi SAW. Bahkan Hasan digoreng maka seperti itu kita ambil. Tidak ada pembagian yakni apa e, mutawatir atau tadi ahad. Tadi sudah kita sebutkan. Dan si Albani beliau punya buku khusus ya tentang masalah ini. Buku yang bagus, masya Allah. Yang punya buku <clears throat> Al hadithu hujjatun binafsihi fil aqaid wal ahkam. Hadis itu adalah hujah terhadap dirinya sendiri di dalam akidah-akidah keyakinan-keyakinan, demikian juga hukum-hukum. Itu. Ya. Jadi hadis itu baik mutawatir ataupun ahad dan bagian itu adalah bagian yang batil semua itu adalah dalil baik dalam hal akidah ataupun hukum-hukum. Mudah beliau menyebutkan di halaman 50 di sini. Ya, 40 ya 50. Syubhatun wa jawabu. Wa jawabuha. Syubhat dan jawabannya. Laqad aradat lahum syubhah mereka meletakkan syubhat. Kemudian menjadi akidah mereka. Bahaya yaitu apa? Anna hadis ahad la yufidu ila don. Jadi hadis ahad ya tadi kita sebutkan selain mutawatir itu itu tidak memberikan faedah kecuali sangkaan saja. Ya, maksudnya sangkaan mereka itu sangkaan donu roji, yakni sangkaan yang lebih benar. Itu istilah donu roji. Ya, jadi tidak bisa bermanfaat hadis ahad itu kecuali sangkaan. Sangkaan menurut mereka itu sangkaan perkiraan-perkiraan yang yang batil, perkiraan-perkiraan saja. Bahkan masuk dalam di sini apa? Ya, maksud mereka adalah don don roji. Don roji, jadi perangsaan eh, sangkaan itu kita harus beramal terhadap sangkaan yang lebih lebih benar. Ya, itu kita harus beramal dengan Ini Ini bahas dalam usul fikih. Adapun qat'i itu yang pasti seperti dalam Al-Qur'an, itu pasti. Tetapi hadis itu itu mengandung makna donu roji Sangkaan yang menurut kita itu benar. Ya kan demikian. Tidak dalam Al-Quran tapi dalam hadis. Sehingga kita menyangka itu adalah benar. Kita beramal dengannya. Tapi mereka semua menolaknya. Mereka beralasan, semuanya si Albani di sini, mereka beralasan dengan ayat dalam surat An-Najm ayat yang ke-23. tabi'una ila dhanna wa matahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang ada di hawa nafsu. Ya. Demikian juga surat An-Najm ayat 28. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguhnya sangkaan itu tidak mencukupi dari kebenaran sedikit pun. Nah, mereka beralasan hadis ahad itu kan don. Ya, sangka. Jadi tidak boleh kita mengambilnya dengan alasannya tadi. Mereka salah di sini. Ya. Jawaban yang pertama adalah hmm. bahwa pembagian kalian seperti ini, ya, inal qailina ya yang mengatakan pembagian itu ahad demikian juga ada mutawatir itu apa apakah fahal tajid hada tafrik apakah kamu dapatkan perbedaan seperti ini pemisahan seperti ini binusus al mutaqaddimah dalam dalil-dalil yang telah lewat minal kita wa sunnah dari Al-Qur'an dan sunnah beliau mengatakan kala wa alf kala demikian Syarbani kalau membantah itu tidak sama sekali wa alf kala dan ribuan tidak tidak dan tidak akan tidak. Tidak dan tidak ada ribuan tidak. Balia bimumiha ya, demikian belum mengatakan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun alasan kalian tadi bahwa mereka itu tidaklah mengikuti prasangka. Prasangka di sini adalah apa? Prasangka itu al-khirsu yaitu takdir mengira-ngira. Ya demikian. Mujarad hazr wa takhmin ngira-ngira. Jadi sangka-sangkaan yang dia itu tidak ada landasannya itu. Bukan sangkaan maksudnya adalah donur roje sangkaan yang itu kita itu yakin, kita lebih yakin bahwa itu adalah benar, bukan itu sama sekali. Ya itu. Jadi kesimpulannya, pembagian mereka itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian mereka mengatakan bahwa hadis yang dia itu tidak mutawatir, ya tidak mutawatir ya, sudah mutawatir itu 40 kan orang atau lebih, di bawahnya itu namanya ahad. Hadis yang dia itu ahad itu cuma untuk di dalam apa? Di dalam hukum, bukan akidah. Ya, mereka mengatakan seperti ini. Jadi kalau dalam hukum kita amalkan memang hadis dalam Bukhari, dalam Muslim yang dia itu tidak mutawatir. Kita amalkan dalam hal hukum. Tapi dalam akidah tidak. Ini adalah apa? Filsafah. Dakhilah fil Islam. Ini filsafat yang masuk dalam Islam. Tidak ada pembagiannya. Ya kalau kalian mengatakan kalau dalam hal sholat kita pakai hadis yang ahad ini. Karena mereka tidak mungkin sholat kecuali menggunakan hadis ahad. Ya, tidak ada hadis mutawatir tentang bagaimana yang berwudu umpamanya. Ya, yang kemudian menyala-nyala jari jemari. Kemudian juga umpamanya kemudian e, berkumur-kumur dan sebagainya. Nah itu tidak. Sehingga mereka membandingkan, ini membedakan kalau di, itu permasalahan hukum, kalau itu permasalahan hukum ya dipakai hadis ahad. Tapi akidah jangan maka pembagian mereka seperti ini itu juga tidak ada dalil. Ya, demikian. Di situ kemudian boleh menyebutkan di situ dalil sangat banyak bahwa pembagian mereka itu kalau ahad itu hadis ahad yang bukan mutawatir itu boleh dalam hal hukum, tetapi dalam akidah itu tidak. Maka seperti ini adalah batu. Pendapat mereka seperti ini itu juga itu akidah mereka juga. Jadi mereka mengatakan kalau dalam hal hukum boleh hadis ahad yang bukan mutawatir. Kalau akidah jangan. Ini kan ini kan akidah mereka juga. Akidah kamu seperti ini berarti apa? Juga mana dalil mutawatirnya? Ah itu juga. Ini mereka berputar-putar di dalam apa? Kesalahan. Kemudian disebutkan bahwa dalam hal hukum saja ya pembagian kalian kalau ini kemudian dalam hal hukum kemudian dalam akidah tidak itu tidak ada dalilnya. Kemudian juga dalil dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam bahwa hadis yang dia itu ahad kita harus melaksanakan seperti dalam Al-Qur'an. Ya, sebutkan demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat-sahabat yang mereka itu baru masuk Islam. Ya, kemudian Nabi mengajari mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk pulang. Ya, ke kampung mereka masing-masing. Nabi mengatakan, "Irju ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian." Pakai mufihim tinggallah bersama dengan keluarga kalian. Wa alimuhum, ajari mereka. Lihat, rombongan anak-anak muda ini sekitar 20 orang para sahabat waktu itu. Kemudian mereka ingin pulang rindu, kemudian uh, Nabi memerintahkan mereka untuk pulang, ajari mereka. Jadi satu orang di antara mereka mengajari keluarganya. Berarti menunjukkan apa? Boleh. Walaupun satu orang untuk kemudian mengajari orang yang banyak. Walaupun satu orang, tidak boleh harus banyak orang. Dan demikian. Demikian juga Allah SWT menyebutkan, "Wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafah." Tidak pantas semua orang yang beriman itu pergi berjihad semuanya. Kalau Allah sekelompok mereka itu ya belajar agama untuk kemudian pulang mengajari teman-teman ya kan gitu. Ini menunjukkan bahwa Taifah itu namanya Taifah. Ya, minggu lifir firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Yang namanya kelompok ya Taifah ini ini satu atau lebih. Ini menunjukkan apa? bawa satu orang atau dua orang boleh untuk kemudian mengajari. Tidak perlu harus apa? Harus mutawatir. Ya demikian. Demikian juga ayat yang lain. Inja akum fasikun binaba'in fatabayanu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Inja akum fasikun binaba'in fatabayanu. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kalian itu orang yang fasik, maka carilah kejelasan. Ini menjadi dalil apa? Kalau dia bukan orang yang fasik, orang yang terpercaya, maka diambil. Ya, tidak ada di situ bukan satu atau dua orang, atau 40 tidak ya demikian dan banyak sekali alasan ya atau bantahan beliau terhadap pendapat orang yang membagi bahwa di situ kalau akidah harus kemudian apa mutawatir tidak boleh ahad nah, seperti ini insyaallah demikian kita meneruskan buku ini